Baik, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ihwanifillah Azimusukumullah Wajamian Kita masuk Fasal berikutnya Yaitu masalah Sifat Generasi Sifat orang yang Ketika dia Melaksanakan suatu Ingkarul mungkar <clears throat> Taib, buat saya Haris lam yakfi طيب hmm. Ini yang lain kemana kok kelihatan sedikit sekali? Santri yang besar kok. Ini mamat Matin gak kelihatan. Yang besar-besar banyak yang gak kelihatan mana yang lain. Nah Yaakob Salam atas. Kita baca Wa qad zakarna adab adab al-muhtasib mufassalah. Berkata muallif Al-Alama Ibnu Qudam Al-Maqdisi Rahmatul alaihi Sungguh telah kami sebutkan tentang beberapa adab adab ketika melaksanakan satu ingkar mungkar secara terperinci Sebelum-sebelumnya ada berapa poin? Kurang lebih adalah 6 8 Ini diantara ada ketika melaksanakan suatu ingkar mungkar pelaksanaan pelaksanaan ingkar mungkar dan juga wa jumlatuha salasu sifatin fil muhtasib dan secara global di sini ini masalah sifat-sifat yang harus dipunyai oleh seorang ingkar mungkar itu ada tiga sifat secara global kalau ter ter terperinci sudah kita sebutkan sebelumnya ada delapan kurang lebihnya di sini akan disebutkan secara global salah satu sifatin tentang tiga sifat fil muhtasib di dalam apa ingkar mungkar yang harus ia punyai oleh seorang muslim ketika dia ingkar mungkar sehingga nanti akan berjalan dengan hasil yang maksimal dengan hasil yang apa yang kita inginkan ini karena jangan sampai ketika dia ingkar mungkar ternyata nggak punya sifat-sifat tersebut jauh dari sifat-sifat tersebut sehingga hasilnya tidak seberapa. Kemudian yang al-awwalu yang pertama adalah al-ilmu. Biwaqi'il hisma wa hududiha wa maqiha liyaktasira ala haddil syar'i. Yang pertama adalah punya ilmu. Ini. Ini sifat yang pertama yang harus dipegang oleh seorang muslim ketika dia ingkarul mungkar sifatnya harus orang yang berilmu karena berapa banyak yang tak kalah nggak mempunyai ilmu dia melaksanakan suatu ingkar mungkar malah sebaliknya dia jatuh dalam perbuatan suatu kemungkaran ini banyak sekali yang mereka maunya baik yang mengingkari suatu kemungkaran mengingkari niatnya baik tapi ternyata jauh dari ilmu sehingga mereka pun juga jatuh dalam suatu kemung kemungkaran ini ini ilmu agama yang harus pahami dan juga ilmu tentang mawaqi'il kisbah, wa hududiha dan juga ilmu pengetahuan tentang tempat-tempat kemungkaran tersebut dan batas-batasnya wa mawaqi'iha dan tempat-tempatnya yang didasarkan didasari dengan batasan-batasan batasan syar'i. Nah ini, ini jadi pengetahuan dia ya. Dia harus betul-betul paham tempat-tempat yang harus ia apa musnahkan ketika memang mau memusnahkan kemungkaran tersebut dan batas-batasnya mana didasari dengan syariat <clears throat> nah ini sifat yang pertama kemudian wasani al-wara kodiya alam, ya'lamu sa'an wa la ya'mal bihi li hurdin minal a'rad yang kedua adalah dia seorang yang waro. Ini. Al waro. Apa al waro? Yani tarkuma yaduru fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang memang nanti akibatnya akan berbahaya bagi negeri akhiratnya. Ini al-waro meninggalkan apa-apa yang akan berbahaya bagi negeri akhiratnya. Apakah perkara-perkara yang haram harus ia tinggalkan? Ini. Ataukah perkara-perkara yang subhat? Ini. Ini adalah hal-hal yang sangat berbahaya bagi agamanya sehingga ia tinggalkan. Harus ia tinggalkan. Dan sungguh sebagian mereka mengetahui sesuatu walaya amal dan tidak mengamalkannya. Ini. Sebagian mereka para muhtasib ya, para orang-orang yang ingkar mungkar mereka berdakwah mereka menyuruh satu kebaikan, mencegah satu kemungkaran, tapi ia sendiri tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena suatu tujuan dari minal a'rad, dari tujuan-tujuan yang ia maukan. Tujuan-tujuannya tujuan-tujuan dunia atau harta yang ada di dalam dunia tersebut. Nah ini sehingga nam yang harus ia punya sifatnya adalah al-waro. Jadi dia betul-betul meninggalkan apa-apa yang akan menjadikan berbahaya bagi negeri akhiratnya. Jangan melakukan yang haram, jangan melakukan barang-barang yang subhat sehingga akan menjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, nah di sini ada warok, ada as ada zahid. Orangnya zahid. Ini. Kalau orangnya zahid ini adalah apa? Tarku malayan fafil akhiroh. Ini meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah, bermanfaat di negeri akhirat semuanya ya ini kalau warok ini meninggalkan hal-hal yang bermadorot ini bermadorot kalau enggak tidak ditinggalkan tapi az ini orang yang apa dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di negeri akhiratnya kalau yang haram jelas ia tinggalkan yang subhat jelas ia tinggalkan hatta sampai perkara-perkara yang mungkin mubah Nah, perkara-perkara yang sampai mubah ia pun ia tinggalkan. Kenapa? Karena ukurannya adalah tidak bermanfaat di negeri akhiratnya. Sehingga ia harus meninggalkan perkara-perkara tersebut. Ini. Dengan ini sehingga aina a'la darajat az-zahid dengan al-wara. Hmm? Mana dudukan yang lebih tinggi antara orang yang wara dan orang yang zuhud? Gimana Pak Komar, Tadi kita jelaskan ya dan juga jelaskan oleh Syekh Ibnu Saimin jawabannya adalah az-zahid lebih a'la darajat 6 kenapa? Karena <clears throat> orang yang warok itu meninggalkan apa-apa yang bermadarat di negeri akhiratnya. Ini sebatas. Yang bermadarat ditinggalkan yang haram, yang subhat. Ini. Tapi kalau orang yang zahid juga waro, dia meninggalkan hal-hal yang yang haram, yang subhat dan juga meninggalkan hal-hal yang mungkin sampai tingkatan mubah. Al-muhim tidak berfaedah nanti di negeri akhiratnya sehingga ya tinggalkan. Nah ini. Walhasil kesimpulannya di sini yang kedua adalah hendaklah dia punya sifat al waro ketika dia melaksanakan satu ingkar mungkar jangan sampai dia ayo awas ini haram ya awas rokok haram misalnya tapi dia malah merokok awas minuman berbahaya tapi dia malah sembunyi-sembunyi minuman nah ini tidak warok dia tidak, tidak meninggalkan hal-hal seperti itu sehingga akan berbahaya bagi agamanya dan juga mungkin tidak bermanfaat ya hasilnya nol ketika dia ingkarul mungkar tersebut nah ini wala ya'mal, tidak mengamalkan apa yang ia perintahkan, apa ia larang karena satu tujuan, tujuan-tujuan duniawiyah. Wasalisu kemudian sifat yang ketiga husnul khuluqi hendaklah dia punya akhlak yang baik ini ini sangat penting ketika dia ingkar mungkar hendaklah punya akhlak yang baik wa huwa aslun yatamakkan minal kaf itu adalah sebuah dasar akhlak yang baik adalah sebuah dasar untuk kokohnya dia di dalam suatu mencegah ini mencegah suatu kemungkaran merintahkan suatu kebaikan ini seandainya akhlaknya baik seandainya tutur katanya di atas ahlak yang baik maka sangat kokoh, sangat kuat pengaruhnya kepada mad'unya, pada masyarakatnya, pada santri-santrinya. Ini ketika dia punya ahlak yang baik akan sangat berpengaruh kepada santri-santrinya, kepada para orang-orang yang diseru. Sehingga aslun sebagai dasar, sebagai modal dasar ini. Tapi sebaliknya, ketika nggak punya akhlak yang baik, ucapannya kasar, kemudian apa tangannya juga jahil, kemudian sering menyakiti apa manusia, tersakiti hati-hatinya, walaupun dia mungkin punya hafalan yang sangat banyak, walaupun dia seorang yang hafid atau hafidoh, Walaupun dia mungkin seorang yang hafalannya kutubu sitah telah ia hafal tapi ahlaknya sungguh sangat jauh dari ahlak salafuna soleh ini berboro menerima ucapannya ketika dia mungkin menasehati mungkin tak kalah dia melihatnya bertemu dengannya sudah malas ya sudah alergi terhadap orang tersebut ini. Padahal secara ilmu, secara hafalan, secara ilmu dohir, ini ada ilmu dohir, ada ilmu robani. Ini. Ada ilmu dohir, ilmu dohirnya dia sangat banyak. Sangat, sangat banyak. Orang mengenal siapa dia. Tapi akhlaknya, naudzubillah min dalik. Nah ini, ini orang akan lari dari orang tersebut. Tidak akan menggubris ucapannya karena ahlaknya, perbuatannya tidak sesuai dengan ilmunya ini. Sehingga aslun ditamakan sebagai dasar untuk memperkuat, untuk mengkokohkan dari suatu pencegahan dia yaitu ingkar mungkar ataupun memerintahkan suatu kebaikan pada kaum muslimin. <clears throat> Sehingga gak heran ya ketika betapa besar keutamaan akhlak yang mulia dalam hadisnya beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ini min hadis Abu Hurairah rawi Tirmizi. Bahwasanya orang-orang mukmin yang paling sempurna ini ya, orang mukmin, orang muslim yang paling sempurna itu adalah mereka yang paling baik apanya? akhlaknya. Ini, ini orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah mereka di antara mereka yang paling baik khulukon, akhlak-akhlak mereka yang paling baik siapa? Mereka itu orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya. Ini. Beliau mengatakan demikian. Dan juga mamin min sa'in athqalu fi mukminin mu'minin yaumal qiyamah min husnil khuluq wa innallaha yubhitul fahis al-badi. Tidaklah ya dari suatu yang lebih berat timbangan orang mukmin pada hari kiamat. Enam, melainkan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Ini, ini timbangannya sangat berat ketika dia punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah Taala telah murka, membenci kepada apa? al fahis al-bari, yaitu ucapan-ucapan yang apa? keji, ucapan-ucapan yang kasar, ini Allah benci pada ucapan-ucapan tersebut. Fa innal khadaba idza haja lam yakfi mutsaratul ilmi wal wara fi qamhi ma lam yakun fil tabai khuluqul hasanin. Nah, sungguhnya marah ini ini apa disebutkan oleh beliau satu contoh sifat yang jelek itu suka marah suka mendendam. Nah <clears throat> banyak akhlak-akhlak yang jelek yang nanti katakala dia apa mungkin menyampaikan yang kalau mungkar akan terhalangi akan susah untuk diterima fa innal hudba sesungguhnya kemarahan idza haja apabila sudah tidak bisa terbendung ini ya lam yakfi tidak cukup untuk sekedar berilmu wara di dalam ingkar mungkar. Malam yakun fitab khuluqin hasanin selamat dia enam tidak ada syarat tabiat ahlak yang baik. Nah ini. Jadi sekedar ilmu enam sekedar hafalan ilmu dohir yang berbanyak-banyak hafalan yang banyak-banyak meriwayatkan satu hadis dan juga warok. enam ini tidak cukup ketika dia marah enam artinya ilmunya dia hafalnya dia kewarokan dia itu akan apa hangus ketika kemarahan tidak bisa tertahan ketika amarah meluap pada dirinya muncul dia terbendung sehingga akan keluar kata-kata yang jauh dari bimbingan ilmu akan keluar perbuatan-perbuatan yang apa ini perbuatan-perbuatan yang jahil tangannya ini memukul, menendang dan sebagainya. Ini jadi ketika dia mungkin cepat marah ya, kemudian apa meluapkan amarahnya sampai ngamuk-ngamuk sampai orang seperti orang kesurupan. Nah ini ini namanya orang yang sangat lemah. Ini. Kenapa? Ternyata ilmunya nggak bisa menundukkan amarahnya dia. Padahal dalam hadisnya Laisa sajidu bisru'ah wa innama sajidu innama yamliku nafsahu Ini. Bukanlah orang yang kuat yang sebenarnya itu adalah orang yang apa? Yang sering mengalahkan lawan gulatnya, bukan itu. Wa innama dan sesungguhnya hanya saja orang yang kuat itu adalah orang yang apa? bisa menahan, menguasai dirinya ketika dia marah. Ini ini orang yang kuat yang sebenarnya Orang yang kuat al-hakiki, orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang bisa menguasai amarahnya. Dan karena banyak orang yang tidak bisa menguasai amarahnya akan keluar kata-kata yang tidak pantas. Mulutnya ataukah tangannya mukul atau kakinya nendang. Nah ini di luar. Enam orang yang berilmu. Jadi dia ilmunya sudah hilang. Kewarwaannya dia hilang sampai mukul padahal haram untuk memukul keluar darahnya sudah ilmunya apa kandas ketika dia marah <clears throat> sebagian para salaf mengatakan la ya'mur bil ma'ruf illa rafiqun ma ya'muru bihi maka tidak pantas seorang muslim ketika dia merintah suatu kebaikan kecuali memang orangnya lemah lembut terhadap apa yang ia perintahkan ini rafiqun fima yanha dalam lembut dalam perkara-perkara yang ia larang. Halimun fima ya'muru bihi dan juga dia enam sifatnya halim terhadap apa-apa yang ia perintahkan. Ini melarang memerintahkan dengan sifat yang halim dan sifat yang lemah lembut. Enam, barangkali dia memerintahkan apa kemudian yang diperintah enggak sanggup Nah, maka dia hatinya yang memerintahkan adalah dengan penuh halimnya, jangan penuh pemaafnya, memaafkan orang tersebut ketika dia mungkin menyuruh sesuatu. Tolong, ya. Dia perintah kepada temannya, begini, begini, begini, atau melarang begini, begini. Ternyata, nah, nggak mampu ia laksanakan. Mungkin dalam perkara-perkara dunia, ya, bukan bukan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang memang sifatnya duniawi ya, yang mubah ketika mungkin seorang ya perintah kepada teman-temannya tolong ya begini jangan begitu ternyata yang diperintah nggak mampu maka dengan halimnya dia dia memaafkan nggak kemudian malah apa dendam karena nggak ditunaikan perintahnya atau mungkin benci apa yang ia perintahkan ternyata nggak ditunaikan nah, ini ini sebagian demikian ketika mungkin kalian atau kita nyuruh seseorang kemudian dilaksanakan nah yang muncul adalah kemarahan, yang muncul adalah sifat tidak suka. Dan ini tidak baik. Maka jangan kalian perintahkan hal-hal kemudian malah justru nanti akan membenci. Diperintahkan dengan sifat yang halim dengan sifat yang lemah lembut. Ini. Halim fima yanha anhu, faqihun fima ya'muru bihi. Dia paham fakih terhadap apa yang perintahkan dengannya ini mungkin dia memerintahkan satu yang halal yang haram menerangkan kini-kini dia harus paham jadi nggak pantas seorang muslim ketika diperintahkan ini halal ini haram ternyata ia nggak fakih nggak paham apa yang ia ucapkan nggak pantas fakihun fima yanha dan fakih terhadap apa ia larang jadi suatu perkara yang diharamkan dalam Islam ini paham. jadi dia melarang ini awas ya jangan begini jangan begitu. Dia juga harus paham. Nah, harus paham bagaimana kelasiman ketika dia memerintahkan melarang demikian demikian ini. Maka enggak pantas ketika dia perintah satu kebaikan malah dia enggak paham, melarang satu kejahatan dia malah enggak paham, artinya dia malah melanggar, artinya dia malah tidak melakukan apa yang dia perintahkan. Jadi ini tidak pantas untuk ia apa yakni memetakan hal-hal perkara-perkara tersebut. <clears throat> Tayyib, Allah alam bisawab ilahuna. Tafadhalu hafizakumullah.